Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa ta'ahudu akibin wa mukin wa wa tarful ain alladhi yali anf wa li hadin wa wa tarful akhar bisababatai syaqaihima wa mahallunat bitahuduhima idza lam yakun fihima ramasun Yamna usulal ma ila mahalihi wa illa fatahuduhuma wajibun kama fil majmu' wa la yusannu batin ain bal Qala ba'dhum yukrahu lidarari wa inama yaghsilu idza tanajjasa li ghazi amri najasa wastiqbalu qiblah fi kulli wudu'ihi wa tarku takalumin fi asna'i wudu'ihi bila hajatin bi ghairi dzikrin wala yukrahu salamun alaihi wala minhu wala raddu wa tarku tansyifin bila udrin lil ittiba' wa syahadatani akibahu ay al wudu' bihaitsu la yatulu fasirun anhu urfan fayakulu mustakbiran lil qiblah rafi'an yadahi wa basarihi rafi'an yadahi wa basarahu ila sama walau a'ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lima rawa muslim an rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih futihat lahu abwaabul jannah athamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a zad at-Tirmidzi Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin wa rawa al-hakim wa sahahahu man summa qala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa rikin summa tubi'a tabi'in falam yuksar ila fala yaksur yuksar fala yuksar ilai ibtalun kama soha hatta yara sawabahu al-azim summa yusalli yusallim ala sayidina Muhammadin wa alihi sayidina Muhammadin wa yaqra'u inna anzalnahu kadzalik salasan bila raf'iyadin wa amma du'aul i'dha al-masyhur fala asla lahu yu'taddu bi falidzalika hadzaftuhu taba'an li syekhil madhab an-nawawi radhiyallahu an wa qila yustahabbu an yakula inda kulli udwin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر رواه المستغفري وقال حسن غريب بسم الله الرحمن الرحيم Wa al التعليم والإفادة والاستفادة والنفع باب جسنا محمد صلى الله عليه وسلم sebelum kita teruskan pembahasannya kemarin Nah mendengar pembahasan ada tentang pembahasan masalah E, masuk kaki kanan atau kaki kiri itu sebetulnya ada hasilnya, ada ringkasan daripada masalah. Dan di situ permasalahannya sunnahkan tayamun kemarin, disunahkan mendahulukan yang kanan dalam anggota wudhu, kemudian disunahkan mendahulukan kanan juga kepada tempat yang dimuliakan dan mendahulukan kaki kiri kalau memang itu mustagdar menjijikkan. Di situ ada hasilnya. Katanya an-nafi takrima idza dakhala alaihi dakhala bil yamin. Kalau memang di situ ada kemuliaan, kemuliaan itu seperti masjid, pondok atau rumah bisa dikatakan ya rumah Uh, kemudian ya, eh, tempat-tempat uh, yang dimuliakan berarti mendahulukan kaki kanan. Wa idza kharaja minhu, kalau memang keluar dari situ, keluar dari tempat yang baik berarti beliasar dengan kaki kiri. Dari, dari tempat yang baik keluar ke tempat yang uh, kurang daripada yang dia keluar tadi berarti mendahulukan kaki kiri. Sebagaimana fil masjid, kalau masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Wa ma fihi istiqdar, kalau memang di situ ada istiqdar sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang jelek, yugadamu yasaru, ya. Yugadimu yasarahu maka dia mendahulukan kirinya indad dukhul ilaih wa yumnah indal khuruj minhu. Kama fid dukhul ila baitil khala. Kalau memang mau masuk ke tempat yang jelek berarti mendahulukan kaki kiri, keluarnya mendahulukan kaki kanan seperti masuk WC. Mendahulukan kaki kiri ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Kala Ibn Hajar fit Tuhfah wal aujah fi ma la takrima fihi walastigdar. Lah kalau memang tidak tidak ada kemuliaan juga tidak tidak dikatakan jelek, biasa. Tempat yang biasa. Mendahulukan kaki apa ini? Seperti rumah ya, rumah itu dianggap biasa. Kalau masjid, pondok itu bagus, tempat yang baik. Kalau sesuatu yang biasa, la takrimah walastikdar tidak dimuliakan juga tidak dikatakan jelek. Annahu yaf'alu bil yamin. Sungguhnya mengerjakan mendahulukan yang kanan. Masuk rumah kaki kanan. Sesuatu yang tidak ada eh, sama-sama e, ya. Sebanding antara baik dan jeleknya. Wa fi syarifin wa asyraf. Kalau dari tempat yang mulia ke tempat yang lebih mulia. Ini permasalahan kemarin itu ya kalau dari tempat yang mulia syarif ke asyraf. Kal Ka'bah seperti dari masjid masuk Ka'bah. Wabagiyatil masjid yuttajah mura'atul asyraf. Maka dianggap mana diambil melihat yang lebih mulia. Berarti kalau asyraf berarti mendahulukan yang kanan. Ketika masuk ke tempat yang lebih asyraf mendahulukan yang kanan. Kalau dua-duanya mulia syarifen Ka masjid mutalasigan. Ada dua masjid berdampingan. Kalau keluar dari masjid ini masuk masjid satunya. Keluar dari masjid yang satunya masuk masjid yang satunya juga. Masjid yang berdampingan. Ka masjid yulsaku yalsiku masjidan. At-takhir boleh milih. Kenapa? Sama-sama mulia. Asyarifan berarti sama-sama mulia. Boleh milih. Wabihi dan dengan itu berarti diketahui ketika khotib Jumat dari masjid naik kemana? Ke mimbar. Ini syarif, mimbar juga syarif, masjidnya syarif, mimbarnya juga syarif. Mendahulukan yang mana? At-takhir. Wabihi yu'lamu kata Ibn Hajar dan dengan ini diketahui apa? Takhirul khotib inda su'udihi lil mimbar ketika naiknya ke mimbar. Berarti apa? Takhir. Boleh milih, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri wa syarif wa mustaqdar bin nisba ilaihi kabaitin yulsiku mas, yulsiku masjidan kalau syarif wa mustaqdar bin nisba ilaih kabaitin yulsiku masjidan seperti rumah menempel ruangan bed ini diartikan bukan rumah ya ruangan atau bisa dikatakan rumah menempel dengan apa masjid wa gadar wa agdar minhu tempat yang jelek kepada tempat yang lebih jelek. Seperti apa? Kahala yulsi kusugan. Seperti WC di pasar. Pasarnya jelek, WC-nya lebih jelek. Ya apa ini? Mura'atus mura'atus syarifil ula wal akdar fitaniyah. Berarti memperhatikan al akdar fitaniyah. Maksudnya kalau WC ada di pasar berarti ketika masuk kaki kiri, ketika keluar kaki kanan. Kalau yang tadi Bet yulsiku masjidan berarti atau syarif. Melihat yang mulia. Berarti sama mulia. Bet dianggap uh, eh, atau syarif berarti masjid. Berarti masuknya masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Itu ringkasan yang ada. Itu ada di kitab Qayyatul Muna, ada di kitab Bushrol Karim. Cuman tafsirnya bukan di bab wudu, tafsirnya itu di bab istinja bil hajar. Istinja bil hajar di situ dibahas. Kemudian di sini kemarin sampai pada pembahasan sebetulnya sampai tengah-tengahnya cuman kita ulangi wa ta'ahudu akibin wa mungkin disunahkan memperhatikan agib tumit disunahkan memperhatikan tumitnya. Jadi diperhatikan karena apa? Karena biasanya situ tempat pecah-pecah. Biasanya air tidak masuk. Khususnya di musim dingin. Kalau kita di sini tidak ada musim dingin. Kalau di daerah Arab sana kalau musim dingin sangat dingin. Biasanya kalau dia membasuh anggota badannya cukup basuh sekedarnya. Nah, karena itu harus diperhatikan itu kalau musim dingin, takut tidak masuk itu. Pecah-pecah di kakinya, di tumitnya. Karena Nabi juga uh, ada hadis yang mengatakan wailun lil a'gab minan nar. Imam Nawawi mengartikan wailun li ashabil a'gab al-mugassirin fi neraka well neraka well bagi orang yang mugasirin dia sembrono di dalam membasuh agob apa tumitnya akhirnya tidak sah wudhunya kalau memang tidak masuk tidak merata akhirnya tidak sah wudhunya salatnya tidak dikatakan sah juga ada ancaman dari Nabi kemudian di situ dikatakan memperhatikan mungkin Wa mugin wa huwa taraful ainil alladhi yal anf dan memperhatikan muk apa itu muk taraf taraful ain ujungnya mata alladhi yal anf yang sejajar dengan hidung. Ini dikatakan muk. Walihat wa huwa taraful akhar. Adapun lihat yaitu ujung yang lain. Ayo fil wasat. Wa walihat yaitu taraful akhir ujung yang lain. Ini disunahkan memperhatikan apa e, tempatnya kotoran mata yang yal anaf sejajar dengan hidung dan juga sejajar dengan e, dikatakan sejajar dengan apa e, ujung yang lain. Dikatakan situ bisa ba bisa ba batai shigaihima dengan ujung dua ujung daripada shigaihima. Shigaihima di sini artinya ai shigaihima ai al aiman fil yamin. Ah, al yamin fil aiman, al yasar fil aisar. Karena di sini kalau kamu membaca di kitab i'ananya eh lafaz daripada Fatul Mu'in seakan-akan kurang tepat. Di ana itu dikatakan wala Allah fil ibarah galban. Mungkin ini dalam ibaratnya terbalik katanya di Ana. Wal aslu asalnya itu mungkin maksudnya gini. Bisyigai syababateh Dengan dua ujung daripada dua jarinya. Dua ujung jarinya. Mungkin gitu katanya. Kemudian si siapa ini? Si mu'alif ini, I'anah menemukan ibarah yang lain. Ada ibarah dari kitab yang lama katanya bisa babataihi sigaihima. Berarti sigaihima badal daripada domir. babataihi sigaihima. Cuman sama tarsih. Tarsihul Mustafidin sarah juga uh, eh, hasiah daripada uh, eh, hasiah daripada Fatul Muin itu juga dia mengatakan ibarah yang ada di Fatul Muin itu benar. Bisa babatai shigaihima itu benar. Kenapa? Karena artinya bisababa taisyigaihima al aiman fil yumna wal aisar fil yusra sebagaimana syara, uh, di kitab ubab di kitab ubab sama ibaratnya seperti ini jadi bisa bisa babatai dengan dua telunjuk hima dua bagian hima apa hima maksudnya al ai al aiman bil yumna wal aisar bil yusra tepat ibaratnya Danau salah katanya Tarsi. biasa ini di Tarsi dia itu lebih mutaakhir daripada uh, Iana. Karena itu dia selalu apa kalau ada ibarat-ibarat yang kurang setuju Iana si Tarsi uh, apa ini uh, mengomentarinya. Ya dikomentari sama Tarsi. Ini katakan situ wabidali yanda yandafi'u i'tiradul mahasyi. Kalau gitu sudah tercegah daripada iktiratnya muhasi. Muhasi ya ini ana. Kemudian di situ wa mahallu nadbi ta'ahudi ma idalam yakun fihi ma ramasun yamna'u sulal ma ila mahallihi. Dan dikatakan sunnah di situ apa ta'ahuduhuma memperhatikan keduanya agib dan muk idalam yakun fihi ma ramas jika tidak ada fihi ma di dalam uh, apa ini muk dan Lihat romasun kotoran mata yamna usulal ma ila mahalihi yang mencegah sampainya air ke tempatnya. Wa illa kalau memang ada romas yang bisa mencegah masuknya air ke tempatnya, ahuduhuma wajibun, maka memperhatikan keduanya muk dan lihat wajibun hukumnya wajib kama fil majmu' sebagaimana diterangkan di kitab Majmu'. Jadi Dikatakan sunnah membersihkan apa lihat dan e, muknya. Ujung kedua matanya sunahkan untuk diperhatikan. Itu kalau memang tidak ada romas, tidak ada kotoran mata. Seperti bangun tidur biasanya ada kotoran mata. Nah, kalau memang ada kotoran mata yang bisa mencegah masuknya air, ya berarti hukumnya wajib. Gitu. Wala yusannu batinil ain. Apa disunahkan membasuh mata bagian dalamnya, matanya? wala yusannu dan tidak disunnahkan ghuslu batinil ain membasuh bagian dalam daripada mata bal gala ba'dhum bahkan berkata sebagian ulama yukrahu dimakruhkan kenapa lid doror karena membahayakan wa idama yughsalu dan hanya saja yughsalu dibasuh idza tanajjasa jika menjadi najis Kenapa? Lighol di amrin najasah karena beratnya perkara urusan daripada najis. Jadi membersihkan mata bagian dalam hukumnya apa? Tidak disunnahkan. Bahkan ada ulama mengatakan makruh. Kenapa? Bahaya. Kalau yakin membahayakan hukumnya haram. Ini kalau memang dia masih ihtimal membahayakan atau tidak ya kalau dibasuh mata bagian dalam. Oh tidak tahu, dibasuh hukumnya makruh. Kalau tahu dia membahayakan seperti habis operasi mata. Biasanya orang habis operasi mata tidak boleh kena air. Tahu membahayakan dibasuh, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena merusak diri sendiri. Hukumnya haram. Kalau memang tahagagahu, yakin bakal membahayakan. Kecuali katanya situ dibasuh kalau memang najis. Ya, matanya kena najis bagian dalamnya, dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Kenapa kok kalau najis dibasuh? Ya karena urusan najis ini urusan yang berat. Kalau ingin tahu, ya permisalnya seperti dam syahid. Kalau orang mati syahid kan tidak boleh dimandikan. Haram dimandikan. Diskafani bersama darah-darahnya, kecuali ada najis di situ. Dibasuh najisnya walaupun harus membersihkan darah syahid. Kenapa? Karena urusan najis urusan berat. Jadi urusan najis urusan berat dipermisalkan dengan itu dam syahid. Ya, dam syahid kan tidak boleh dihilangkan. Cuman kalau seandainya ada najis di situ harus dihilangkan najisnya walaupun harus membersihkan daripada dam syahid. Wastik balul kiblat kemudian disunahkan menghadap kiblat fi kulli ihi di semua wuduknya. Mulai awal wudhu sampai akhir wudhu disunahkan menghadap kiblat. Kalau memang tidak tahu kiblatnya berarti cari kiblatnya istihad dulu. Di situ fi kulli wudhu'i setiap wudhunya Ibn Hajar menambahi walaupun dikir setelahnya. Ketika berdikir setelahnya tetap bukan wudhu toh setelah wudhu kan ada dikir. Walaupun dikirnya tetap disunahkan menghadap kiblat. Doa. Ya. Doa ba'dal wudhu. Kemudian kesunahan selanjutnya watarku takallumin fi asna'i ihi bila hajatin bi ghairi Meninggalkan berbicara fi asna'i ihi di pertengahan wuduknya bila hajatin dengan tanpa hajah, dengan tanpa keperluan, bi ghairi dengan tanpa dzikir. Jadi disunahkan meninggalkan untuk berbicara di tengah-tengah wudu. Kecuali kalau ada haja, di situ bila haja. Kalau ada haja, ada keperluan, tidak apa-apa. Haja itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar atau seperti ada orang buta mau jatuh. Ya, itu dikatakan haja. Tidak apa-apa berbicara. Cuman berbicaranya apa? Bila dikrin. biar dikrin dengan tanpa berzikir. Kalau berzikir, tidak apa-apa karena memang disunahkan berzikir. Di situ pernah Habib Hasan Syatiri mencontohkan orang ketika wudhu itu seakan-akan di atas kepalanya dia itu ada mahkota dari kubah. Wede. Ya, seakan-akan orang ketika berwudhu itu dikasih taj apa mahkota di atasnya. Ketika dia berbicara bila haja, berbicara dengan tanpa ada keperluan, terbang itu tajnya. Mahkota yang diberikan kepada orang wudhu lepas. Udah tidak dia dapatkan. walayukrahu salamun alaihi walaminhu minhu dan tidak dimakruhkan tidak dimakruhkan uh, tidak dimakruhkan salamun alaihi salam terhadap orang yang wudhu ada orang wudhu disalami hukumnya apa tidak makruh tidak dimakruhkan Wala minhu dan tidak makruh juga dari orang yang wudhu. Orang yang wudhu salam kepada orang yang tidak wudhu. Kepada orang lain tidak dimakruhkan juga. Yani la yukrahu sudurus salam minhu ibtidaan. Dia yang orang wudhu itu salam. Wala radduhu dan tidak dimakruhkan bagi orang yang wudhu untuk menjawab salam dari orang lain. Ketika ada orang salam, dia menjawab orang yang wudhu. Hukumnya apa? Tidak makruh, bahkan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib dan itu yang muktamad. Wa fi ainsin mana sausu ila syekh Islam hal yusra salam al mustahil bil wudu' wa laysa lahu rad aula fa ajaba bi anna adh-dhahir an annahu yusra salam alaihi wa yajibu alaihi rad dan itu yang muktamad. Yang muktamad ketika ada orang wudu disalami, apa wajib jawab? Wajib jawab. Watarku tansyifin dan disunahkan juga meninggalkan tansyif menghanduki menghanduki anggota badan bila udrin dengan tanpa udur lil ittibai karena kenapa karena mengikuti nabi jadi di makro disunahkan untuk meninggalkan tansyif menghanduki anggota badan hukumnya apa kalau menghanduki anggota badan setelah wudhu hukumnya khilaful aula bukan makro khilaful aula Maksudnya khilaful aula apa? Al aula tarku lebih utama bagi dia untuk tidak mengandukinya. Bila udrin dengan tanpa udur. Kalau dengan udur, ya seperti kalau ada udur seperti dia kepanasan. Ya, atau masalah karena kedinginan liharin oberdin musim dingin. Kalau kepanasan tambah enak ya. Mungkin airnya yang panas mungkin. Airnya yang panas. Ya. Ya. Atau dianya panas ya, lagi demam. Atau karena kedinginan anggota badannya bukan harus hawanya dingin. Atau karena dia tayamum. Kalau ada jabiroh, kan dia tayamum, masalah di tangan di kakinya ada jabiroh. Dia basuh wajah, tangan, ngusap rambut, kemudian basuh kaki yang sehat. Untuk kaki yang sakit, yang sakit yang ada berbannya kan tayamum. Lihat ya apa tangannya basah, wajahnya basah, dianduki. Tidak apa-apa. Malah kalau seandainya bisa membuat najis, hukumnya wajib menghanduki. Ini saya lewat di tempat yang najis. Ya, tempat yang najis maksudnya ada sesuatu yang najis yang bisa menempel. Kalau basah bisa menjadi najis anggota badanku. Cuman kalau kering kan tidak ada apa tidak jadi najis. Kenapa? Aljaf bil jaf tahirun bila khilaf ya. Kering dengan kering suci tanpa ada khilaf. Karena itu harus dihanduki supaya tidak najis. Dan air tidak ada lagi, hukumnya bisa wajib itu menghanduki. Lili tiba, kenapa? Karena mengikuti Nabi. Karena mengikuti Nabi. Karena Nabi pernah dikasih ketika setelah mandi eh, apa ini handuk. Nabi menolaknya. Ada hadisnya situ. kali li'annau yuzilu asal ibadah fa wa khilafus sunnah. Li'annau sallallahu alaihi wasallam radda min dilan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak mindil, tisu jiabihi ilaih. Tisu, iya, tisu. Oh. Mindilan ya kain, Kain. Tisu mafi tisu. <laughs> ya, menolak daripada kain yang untuk ya mengandungi Nabi, jiabihi yang didatangkan dengannya ilahi kepada Nabi. Li ajli dalika agibal ghusli minal janabah. Ya, kenapa? Karena Nabi setelah mandi daripada janabah, Nabi menolaknya. Kenapa? Karena itu menghilangkan asarul ibadah, menghilangkan daripada bekas ibadah. Nah, karena itu nah, kalau seandainya harus ya kalau seandainya harus eh, wa ida arada tansyif walau li idrin fal aula alaiku nabi saubin. Kalau memang dia ingin menghanduki menghanduki daripada badannya. Kenapa? Karena udur atau tidak ada udur. Kalau bisa jangan dengan bajunya. Jangan dengan bajunya, dengan ujung bajunya, dengan sarungnya ya atau dengan ujung ka, apa pakaiannya. Kenapa? Karena itu yuri fager. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Terus ya Ya ambil handuk. Eh, jangan pakai sarungnya atau pakaiannya. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Wasyahadatani akibahu dan disunahkan membaca dua kalimat syahadat akibahu ail wudu akibal wudu setelah wudu. Pihai la fasilun dengan sekiranya tidak yatulu panjang fasilun pemisah anhu dari itu wudu urfan secara uruf secara umumnya fayagulu mustaqbilan lil kiblati maka berkata mustaqbilan dalam keadaan menghadap lil kiblati ke kiblat rafian yadaihi dalam keadaan mengangkat kedua tangannya wa basarahu ila sama dan matanya diangkat ke langit walau a'ma walaupun buta Baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Lima rawa Muslimun. Karena ada riwayat Muslim meriwayatkan Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa barang siapa yang berwudu fagala maka dia berkata asyhadu la ilaha illallah ila akhirih sampai terakhirnya seperti itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah ats maka akan dibukakan bagi dia abwabul jannah pintu-pintu surga ats delapan-delapannya yadkhulu min ayyiha syaa maka dia akan masuk min ayyiha dari manapun pintu syaa yang dia kehendaki ini fadilah bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat setelah wudhunya. Di situ dikatakan eh, apa ini bihai la yatulu dengan sekiranya tidak panjang pemisahnya antara wudhu dan apa? dan syahadatan. Ada yang mengatakan eh, seperti Busur Karim atau di Ana itu wal afdal apa yang paling utama al akmal membacanya itu dua kalimat syahadat qabla ayatakalam sebelum dia berbicara. Jadi setelah wudhu sebelum berbicara langsung angkat tangannya menghadap kiblat dan matanya diangkat ke langit membaca doa itu. Itu lebih sempurna katanya. Matanya diangkat bukan dijoplok ya. Melihat <laughs> langit. Pandangannya ya. Melihat iya. langit jadi bukan dicoplok matanya itu. <clears throat> Rafi'an yadaihi dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Nah, apa pakai nunjuk tangan? Biasanya kan ada gini, asyhadu alla ilaha illallah. Apa pakai nunjuk tangan? Dibahas di sini wala yugi musababah. Tidak mendirikan jari telunjuknya. Khilafan lima yaf'alahu lima ya'aluhu dha'afat dha'afahu talabah. Dha'afatut talabah. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah tidak disunahkan mengangkat kedua tangannya gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Menunjuk, ya, menunjuk. Ya, menunjuk tangannya ke langit. Katanya di sini. sunnah. Iya. Mengangkat mengadah, tapi kalau menunjuk enggak. Hmm. Di situ walau ama walaupun orang buta tetap disunahkan e, mengangkat e, pandangannya ke langit. Ya kalau seandainya tidak ada langit ya langit-langit ya, atap itu. Kalau memang di dalam ruangan ya berarti mengangkat pandangannya ke arah langit gitu. Nah, walaupun orang buta seperti pembahasan bagi orang yang tidak mempunyai rambut ketika dia mau tahallul tidak ada rambutnya sama sekali disunahkan imrorul musa disunahkan menjalankan alat pencukur di atas kepalanya walaupun tidak ada rambutnya itu sama. Walaupun a'ma tetap disunahkan mengangkat pandangan matanya ke langit. Kemudian tadi dikatakan futihat lahu abwabu abwabul jannah, dibukakan pintunya dibukakan baginya pintu-pintu surga delapan-delapannya. Kenapa? Ikraman lahu. Itu memuliakan bagi dia. Bukan berarti dia akan masuki semua pintunya. Dia akan masuki satu pintu di antara delapan itu, cuman dibuka semuanya itu karena apa? Memuliakan. Ini tamu kehormatan ini. Buka semuanya pintunya. Kemudian di situ Zada Tirmidzi menambahi Imam Tirmidzi, Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Imam Tirmidzi menambahi doa itu eh, ditambahi juga sama Imam Ghazali waj'alni min ibadika salihin. Itu tambahan Imam Ghazali. Jadi Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin itu memang riwayat hadis ya yang ditambahi Imam Tirmidzi. Adapun tambahan eh, wamin apa waj'alni minal mutaqin waj'alni min ibadika salihin itu tambahan daripada Imam Ghazali. Warawal Hakim wasahahahu dan meriwayatkan Imam Hakim dan membenarkannya men, e, men, mengatakan sahih daripada riwayat Hakim ini man tawaddaa barang siapa yang berwudu summa gala kemudian dia berkata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik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 Summa tu tubi abi tabi'in, kemudian distempel dengan stempel, dicap. Falam yuksar ila yaumil qiyamah, tidak akan dipecah, tidak akan disobek ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Ai lam yatatarrak ilaihi ibtal, maka tidak ada jalan baginya ibtalun yang membatalkan daripada stempel tadi itu. Ah, tubi abi tabi'in makbul. Nah, di stempel itu maksudnya diterima. Berarti nanti mengajukan sesuatu stempel, makbul kelas. Nah. Ditambah jelaskan sama Imam Kurdi, la'alla fihi minal fawaid annaga ila dalika yuhfadhu min anir riddah. Idhi allati tubtilul amal au thawabuhu ba'da thubutihi. Imam Kurdi menjelaskan, maksudnya apa sih kok sampai di stempel tidak bisa ada yang membatalkannya? Maksudnya faedahnya mungkin di situ orang yang membaca doa itu dia akan dijaga daripada perbuatan murtad yang menjadikan dia murtad. Kenapa? Karena itu yang membatalkan amal dan pahala. Dia tidak akan mengamalkan perbuatan di situ membuat dia murtad. Itu maksudnya kutiba firqin. Kama saha hatta sebagaimana riwayat hadis sahih hatta yara thawabahul azim sehingga dia melihat daripada pahalanya yang sangat besar. Dia akan melihat itu stempel sendiri, ya. Pahala yang sangat besar. Summa yusalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kemudian bersalawat kepada Nabi bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Salawat setelahnya. Wa yaqra'u inna anzalnahu thalasan. Kemudian membaca inna anzalnahu salasan. Inna anzalnahu sampai selesai, bukan inna anzalnahu inna anzalnahu. <laughs> ya. Inna anzalnahu ila akhirih ya, sampai terakhir salasan tiga kali. Kadzalik juga sama. Bila raf iniyat dengan tanpa mengangkat kedua tangan. Kan ketika doa tadi mengangkat tangan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah ja'alni minat tawabin mengangkat tangannya. Ya. Ada yang mengatakan hatta yura bayadha ibtah sampai terlihat putih daripada ketiaknya yang putih ya. Maksudnya se, se, apa seakan-akan gitu ya. Cuman e di situ sampai kapan mengangkat doanya sampai salawat dan salam kepada Nabi. Setelah itu bacain anzalnau tidak usah angkat tangan. Bila iyadin dengan tanpa mengangkat kedua tangannya. Tetap ala halik sibal gibla ya. Ayo. Disunahkan tetap menghadap kiblat cuman ya. Ketika inanzalnahu sampai selesai. Menghadap kiblat ini sunnahkan sampai selesai semuanya. Wa amma du'aul a'dha. Ada sebetulnya tambahan. Setelah inanzalna ada tambahannya juga. Ya, mungkin ada yang tahu Allah maghfir dan bi wasli fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftini bima zawaita anni. Ada tambahan doanya. Kemudian di situ wa amma du'aul a'dha al masyhur, adapun doa anggota badan al masyur yang sudah dikenal fala aslalahu maka tidak ada asli ya tidak ada asal usulnya lahu bagi itu hadis tadu yang dianggap bihi dengannya validari tuh karena itu aku menghapusnya sebagian kitab seperti di kitab yang lainnya kitab Imam Ghazali itu dicantumkan semuanya doa-doa ketika membasuh kedua tangan, ketika doa berkumur, ketika doa memasukkan air ke hidung, ketika doa mengusap kepala, membasuh wajah, semuanya disebutkan. Cuman di sini hadzaftuhu katanya Imam uh, e, Fatul Muin mengatakan aku menghapusnya. Kenapa? La aslalahu. Tidak ada asal usulnya hadis itu. Tabaan li Syekhul Madhab karena itu aku mengikuti Syekhul Madhab, guru daripada madhab An-Nawawi yaitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi mengatakan la aslalahu karena itu aku mengikutinya. Wakila yustahabu ayagula indakul liwudu'in wudu'in liudwin udwin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Li khabarin rawahul mustaghfiri wa gala hasanun gharibun. Ada pendapat mengatakan disunahkan berdoa di setiap anggota badan. Jadi semua anggota badan baca ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena ada hadis rawahul mustaghfiri yang meriwayatkannya Imam Mustaghfiri dan mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadis hasan maksudnya apa? Maknanya hasan gharibun ay gharibun. Jadi bisa dibuat hujjah hadis hasan. Nah, itu uh, apa? Fala aslalahu fi Cuman pendapat ini pendapat hadza ma jara alai Syekhul Islam mengatakan tidak disunnahkan itu tadi ya wa amadu al tadi itu pendapat Syekhul Islam di kitab Asna dan berkata Imam Kurdi eh, juga sama di kitab Bahja Cuman wa'tamada istihbabu berpendapat sunnahnya daripada doa-doa yang masyhur yang sudah dikenal siapa? Asyhabur Romli wa waliduhu, Imam Romli dan abahnya Syamsur Romli. Imam Romli dan Ar-Romli itu ada dua. Syihab ada Syams. Abahnya dan anaknya sama-sama berpendapat sunnah hukumnya berdoa daripada anggota badan. Wajar Ibn Hajar adapun pendapat Ibn Hajar ala khilaf dalik berbeda dengan Imam Romli. Malah dia mengatakan li'annahu warada min turukin la aslalaha. Karena ini ada hadis yang tidak ada jalannya, tidak ada asal-usulnya. Li'annahu la takhlu min kadzab au muttaham bil wad'i. Ya, karena tidak kosong daripada perawinya itu daripada uh, orang pendusta eh, seorang pendusta atau muttaham bil wad'i atau atau di apa ini uh, dimungkinkan dia disangka dia itu maudhu fahiya sakitatin bil marrah. Alhasil cuman di situ boleh diamalkan untuk fi fadhailil a'mal. Eh, fi fadhailil a'mal. Walaupun hadis dhaif bisa dipakai cuman fi fadhailil a'mal. Kemudian di situ sebetulnya ada faedah kalau baca di iana. ketika kita ini kan selesai dengan wuduknya. Sudah selesai wudhu kan, sudah doa apa selesai berarti. Nanti ada kesunan yang lain, cuman tidak berhubungan setelah wudhu itu. Nah, di situ ada faedah di situ yang disebutkan sama uh, eh, sorry. Dia mengatakan setiap kita melaksanakan wudhu mulai sunnah-sunnahnya sampai wajib-wajibnya niatkan di situ niat yang baik. Nah, ketika kita berkumur katanya eh, ketika kita membasuh kedua tangan itu niatkan untuk apa? Uh, untuk ayanwi ma'ghusl kafrat tadhiruhuma yaitu mensucikan kedua tangannya mintanawul lima yub'iduhu anillah daripada mendapatkan sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan baik. Ketika berkumur juga sama, ketika dia apa? istinsyak juga sama, ketika membasuh rambut juga sama, membasuh wajah juga sama, membasuh kedua tangan, niatkan niat yang baik. Karena itu akan melebur daripada dosa-dosa yang kita kerjakan daripada anggota yang kita basuh. Ada di situ jelaskan semuanya. Untuk tangan apa niatnya? Untuk kaki apa niatnya? Untuk wajah apa niatnya? Di anak sebutkan. Galal sorry. faedah. Mas eh, tadi hadis telah asal khilafnya ulama bukan menyatakan ini bid'ah, ini haram, ini sesat, ini masuk neraka, enggak ada itu. Itu khilafnya aja eh, ad'iyah tadi itu yang ada di hadis tadi itu la aslalahu karena enggak ada asal usulnya. Enggak asal usul usulnya ini tidak diriwayatkan ada di Kutubus Sittah, ya, ada di Bukhari Muslim tidak diriwayatkan ada di sana. Jadi bukan berarti e, menyatakan masuk neraka bid'ah enggak ada. Ya, enggak ada. nah, kemudian hadislah la asralahu itu e, bisa juga diriwayatkan yang tidak dalam kutubus sittah. Bukan berarti semua hadis itu pasti ada di situ atau di kutubul ahadits. Hah? Mungkin ada yang punya sanad mutasil Hah? yang bersambung Nabi, dengan Nabi tapi tidak ada disebutkan di dalam hadis itu dikatakan la aslalahu. Jadi la aslalahu itu bukan berarti bid'ah atau masuk neraka, tidak. Hanya khilafnya ada di sana aja. Uh, kemudian uh, tentang doa Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Apa hukumnya uh, hubungannya tawabin dengan mutatahirin? Kalau mutatahirin jelas dengan izalatun najasa, dengan wudu, dengan ghusl jenabah misalnya, itu mutatahirin. Nah, tapi kalau at-tawabin gimana? At-tawabin at-taubah itu untuk ghuslid dunub, taharatud dunub, taharatul batin, untuk bersihkan batin, bersihkan dosa dengan tobat. Kemudian untuk membersihkan yang zahir daripada hadas dari najis dengan taharatul zahir. Sehingga itu masuk salat dalam keadaan tahirul zahir wa tahirul ba batin bersih bersih dari secara zahir maupun ba batin wa Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minat mutatahhirin begitu juga Allah eh, menyatakan dalam Al-Qur'an innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin jadi bukan hanya taharatul zahir tapi batin mamlu bil khaba'ith percuma ya eh? nah, karena itu harus zahir dan dan batin. Yang masuk sholat betul-betul suci. Nah, terus ada lagi tadi itu yang uh, tentang masalah hadis gharib. Uh, gharibun hasan. Hadis gharib itu marawah wahid. Yang diriwayatkan oleh satu. Nah, itu macam-macam hadis gharib tadi itu. Uh, ada dikatakan satu jalur, ada satu sahabat setelahnya sahabat tadi itu banyak meriwayatkan seperti hadis innamal a'malu binniyat itu diriwayatkan dari Sina Umar bin Khattab itu gharib. Jadi hadis gharib itu bukan hadis dhaif pasti enggak. Kebanyakan hadis gharib itu dhaif. Ya, tapi hadis gharib itu kadang-kadang sahih seperti innamal a'malu binniyat kadang-kadang juga hasan. Ya, tapi banyak yang dhaif. Nah. Ada yang mau ditanyakan, Fadhil? Bentar, ada tambahan lagi Rupana. Inna anzalnahu kan tadi dibaca tiga kali ya. Kok sampai tiga kali? Karena ada riwayat yang diriwayatkan oleh Dailami. Katanya barang siapa yang baca Inna anzalnahu fi asari fi isri wudu imaratan wahidah kana minas siddiqin. Maka kalau dia baca satu kali, dia seakan-akan diangkat derajatnya derajat siddiqin. Waman qara amaratain kalau baca dua kali kutiba fi diwan syuhada maka ditulis namanya di dalam apa Eh, papan atau nama daripada syuhada orang-orang yang mati syahid. Barang siapa yang baca Uman Qur'an salasan, barang siapa yang bacanya tiga kali, husyira ma'al anbiya, maka dia akan dibangkitkan bersama nabi-nabi. Itu baca tiga kali itu ada karena ada riwayatnya. Seperti yang telah diterangkan bahwa kalau adabnya orang berdoa itu mengangkat tangannya. Ini mungkin mohon dijelaskan ini kalau habis wudhu rofi'an wa basro sama. Mungkin ada asrornya itu. Yang kedua, Ana pernah membaca keterangan bahwa setelah wudhu itu doanya mustajabah. Apakah kita disunahkan membaca doa di lain yang masyur ini? Apakah te apakah tetap e, mengangkat tangan dan wajah ke atas? Asrar. Asrar. Asrar. Asrar. Ya, punya itu kan dasarnya karena lil ittiba tadi itu kan. Hah? Karena lil ittiba bukan berarti setiap inti berdoa disunahkan untuk ke langit tidak. Tapi yang jelas mengangkat tangan di dalam doa tadi itu kenapa diangkat doa sebagian ulama menyatakan karena e, doa as Seperti giblatu sholat itu al-Ka'bah, e, doa as Langit. Jadi jangan nanti kalau e, minta sama Allah kemudian wajah nanti noleh ke kanan. Nah, ya enggak. Iblatul doa asma bukan berarti Allah ada di langit kemudian nanti minta dari bawah begitu, bukan. Hah? Tapi itu menjadi giblah. Nah, sebagaimana ente menghadap ke Ka'bah bukan berarti Allah itu ada di Ka'bah sana sehingga ente, sholat menghadap ke sana tidak. Nah, ya. Soalnya tadi kan Sebetulnya nggak ada masalah itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. oh inti doa setelahnya itu nggak ada masalah kan disunahkan setelah ibadah inti memperbanyak doa. Apapun doa ibadahnya inti setelah baca Quran inti membaca doa inti minta untuk keluarganya inti semuanya wudhu termasuk ibadah. Setelah itu inti minta sama Allah nggak ada masalah masih muskilah. Nah, tapi setelah yang warid dari Nabi, ya setelah yang warid dari Nabi inti minta karena itu termasuk Eh, wasilah itu. Wabtahu ilaihil wasilah di antaranya adalah ibadah. Nih Dalam Al-Qur'an sendiri di di suratul Fatihah diajarkan ente memohon setelah beribadah kan? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ay natrubul ma'ina at-talab ba'dal ibadah. Hmm, talab ba'dal ibadah. Arja lil ijabah. Cuman itu kalau apa? kalau habis doa yang sudah ditentukan takutnya anggota badannya anggota dia itu kering karena nanti ada kesunahan lain setelah dia berdoa itu ada kesunahan lain itu sholat dua rakaat nah, sholat dua rakaat di situ uh, kalau saat, uh, kapan sunahannya di situ ada beberapa pendapat ada yang mengatakan sebelum keringnya anggota ada yang mengatakan goblatul fasal kalau kita berdoa yang lain Takutnya memisah antara setelah wudhu dan dua rokaatnya. Jangan panjang penting. Jangan terlalu panjang. Sekiranya nggak sampai kering. Ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Pakai mic, pakai mic. Ini masuk radio sebenarnya. Masuk itu sholat sunnah yang masuk ada sebab itu ya. Sebab korena mungkin ya. Ya nanti akan dibahas. Sunatul wudhu akan dibahas nanti. Kelas masih? Ya Allah. Ada yang perlu diberikan faedah tambahan? Masih? Ya, khair dibilang uh, At-taharatu miftahus sholah Bersuci termasuk wudhu itu adalah kuncinya sholat mengerti, eh, diartikan oleh ulama tidak sah sholat kecuali dengan wudhu kan gitu. Ada lagi menyatakan atau harus sholat kuncinya sholat artinya ukuran nilai sholat seseorang itu sama dengan ukuran wudhunya. Kalau inti wudhunya cepet-cepetan, sholatnya itu bisa cepet-cepetan. Kalau wudhunya inti ini was-was, sholatnya ini was-was. Kalau wudunya ente ini gerambiang, nggak khusyuk, sholatnya ini nggak khusyuk. Kalau wudunya khusyuk, sholatnya ente khusyuk. Wudunya ente tenang, sholatnya ente tenang. Nah, karena itu ukurannya ah, at-taharatu miftahus solat ente bisa buktikan itu. Hmm? Ente bisa buktikan, ente wudunya bagus, sholatnya ente bagus ente. Karena itu dianjurkan betul-betul khusyuk dalam dalam berwudu karena itu akan bisa menghasilkan sholat yang khusyuk.